Tuhan Fiddin, Azakumullah Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita masih membahas poin yang ke-72 kita masih membahas poin yang ke-72 yaitu ahlu sunnah wal jamaah menegakkan jihad fi sabilillah bersama ulil amri jadi ahlu sunnah wal jamaah menegakkan jihad fisabilillah bersama ulil amri. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa jihad itu harus bersama ulil amri. Dan ini dijelaskan oleh para ulama salaf bahwa jihad harus dengan ulil amri. Kemudian kita sudah membahas tentang hukum jihad, hukumnya fardu kifayah Kemudian juga tentang syarat jihad siap, kepada siapa diwajibkan. Sekarang kita masuk poin yang C. Kita masuk poin yang C. Kita sudah pertama yang A kita bahas definisi jihad, yang B hukum jihad, yang C ini tentang keutamaan jihad. Keutamaan jihad ini banyak sekali sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan jihad. Ini banyak sekali puluhan keutamaan jihad ini. Jadi jihad ini mempunyai puluhan keutamaan. Dan jihad meskipun punya keutamaan yang sangat banyak, keutamaan yang tinggi, fadilahnya besar, ganjarannya besar. Yang perlu diingat bahwa jihad tidak termasuk dari rukun Islam. Itu perhatikan. Bahwa jihad meskipun keutamaannya banyak, ganjarannya besar, tapi jihad tidak termasuk rukun Islam. Maka yang harus diutamakan adalah rukun Islam mengajak orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, haji ke Baitullah. Sebagaimana jihad punya keutamaan, haji juga punya keutamaan dan banyak sekali keutamaannya. Dan ini harus kita kita perhatikan. Pada rukun Islam ini wajib atau fardu atas setiap mukmin dan mukminah Sedangkan jihad hukumnya fardu kifayah. Jadi jangan kemudian e, karena keutamaan jihad yang besar ini kemudian ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang asas, yang pokok. Jadi jihad punya keutamaan. Tapi yang mana dulu yang diutamakan, yang harus jalankan Jelas yang jalankan rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam itu yang paling pokok keutamaan jihad keutamaan jihad sangat banyak sekali di antaranya yaitu yang pertama gerakan mujahid orang yang berjihad dengan Allah di medan perang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 120 ayat 121 kemudian jihad merupakan perdagangan yang untung dan tidak pernah rugi. Ini tentang keutamaan gak semua dalilnya saya bacakan. Sebagian yang saya bacakan dan di sini saya sebutkan juga tentang eh, ayatnya bisa dilihat di surah yang tadi yang pertama di surah Taubah. Kemudian yang kedua di surah As-Saff. Nanti antum bisa lihat dalam surah As-Saff di ayat 10 dan 13 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah?" Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itu surga Aden. Itulah kemenangan yang besar dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyebutkan bahwa perdagangan yang untung dan tidak pernah akan rugi Allah menyebutkan di dalam surah As-Saff ini yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah yang pertama itu jihad lebih dahulu atau iman lebih dahulu Allah ketika menyebutkan tentang perdagangan yang tidak akan rugi Allah sebutkan iman dulu bukan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi yang pertama iman dulu kepada Allah Rasulnya. Jadi yang pokok yang pertama yang merupakan dasar yaitu iman kepada Allah Rasulnya. Baru kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah menyebutkan tentang perdagangan yang tidak akan rugi yang pertama kali yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian baru baru berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentang keutamaan yang ketiga, jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram dan memberikan minum kepada jamaah haji ini bisa dilihat nanti dalam surah At-Taubah ayat 19 sampai ayat 21. Kemudian yang keempat, keutamaan jihad. Jihad merupakan satu dari dua kebaikan yaitu menang atau mati dalam surah At-Taubah ayat 52. Kemudian yang kelima, jihad adalah jalan menuju surga. Jihad adalah jalan menuju surga sebab Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 142 Am hasibtum an tadkhulul jannata lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar dalam surah Ali Imran ayat 142. Kemudian yang keenam orang yang berjihad meskipun dia sudah mati syahid namun ia tetap hidup dan diberikan rezeki oleh Allah SWT di dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur dan Allah itu mereka mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberikan rezeki. Artinya للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الكلمة الطيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الكلمة الطيبة رجاء هجو المنام للهد wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala innad din 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Selanjutnya Yang kedelapan Sesungguhnya surga memiliki seratus tingkatan Yang sediakan oleh Allah untuk orang yang berjihad di jalannya Antara satu tingkat dengan yang lainnya Berjarak seperti langit dan bumi Hadisnya hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya Nabi Nabi SAW bersabda inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'la al jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu anharul jannah kata Rasulullah SAW sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat 100 tingkat yang Allah siapkan bagi para mujahid di jalan Allah jarak antara dua derajat seperti jarak antara langit dan bumi maka apabila kalian meminta berdoa kepada Allah maka mintalah surga jadi kalau kalian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah, paling tinggi. Ausat di sini artinya paling utama maksudnya. Yang paling utama dan paling tinggi. Dan di atas surga Firdaus terdapat Arsh Allah, Arsyur Rahman. Dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa surga itu ada seratus tingkatan. Disediakan untuk orang-orang yang berjihad Yang Allah SWT. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Seratus tingkatan, satu tingkatan jaraknya antara langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila kamu minta kepada Allah, berdoa. idza sa'atumullaha fas'alu al-firdaus al-a'la. Apabila kamu berdoa kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Surga yang paling tinggi, yang paling utama. Dan di atas surga itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Jadi ini luar biasa. Ya, bisa antum bayangkan. Jadi antara langit dengan bumi aja sudah jauhnya luar biasa. Kemudian tujuh, tujuh langit. Kemudian surga ini adanya di atas. Dan itu ada seratus tingkatan. Dan di atasnya lagi adalah Ashur Rahman. Arsnya Allah. Dan tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Semua Allah mengetahui. Semua yang dilakukan oleh makhluk ini semuanya diketahui oleh Allah SWT. Dan ini juga menunjukkan tentang doa kita. Kalau kita minta doa itu yang paling tinggi. Mintanya surga yang paling tinggi. Enggak boleh orang mengatakan bahwa saya tidak pantas minta surga yang paling tinggi. Enggak boleh. Tetap kita minta ampun kepada Allah atas semua dosa, tapi mintanya surga yang paling tinggi. Kemudian juga di hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsh dan setiap mukmin dan mukminah wajib menetapkan bahwa Allah berada di atas arsh sebagaimana الرجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الكلمة الطيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الكلمة الطيبة رجع هجوما إلى هرب wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala innad dina 'indallahil islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa بما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرى penting sekali cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم راديو Roja منبر cahaya سنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيئ sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Ini keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 bahwa orang yang berjihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguh keluar jihad di jalan Allah di pagi hari atau pulang darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Jadi orang yang berangkat ke medan jihad itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua belas, orang yang mati syahid ruhnya berada di kindil atau lampu lentera yang berada di sorga. Jadi orang yang masuk sorga itu dia ruhnya berada di lentera yang berada di surga. Ini berkaitan dengan ayat dalam surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur dengan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabbnya mendapatkan rezeki. Jadi ada orang bertanya kepada Rasulullah. Jadi awalnya mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kami bertanya kepada Abdul Mas'ud tentang firman Allah dalam surah Ali Imran 169. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Rasulullah ketika ditanya beliau menjawab tentang Orang yang mati syahid itu hidup dan diberikan rezeki. Itu dijawab arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arsh tasrahu min al jannati haythu sya'at thumma ta'wi ila tilka al qanadil fattala alai fattala ilaihim rabbuhum ittila' ittila'atan wa qala hal tashtahuna shay'an قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا dijelaskan oleh Rasulullah SAW Ruh para syuhada berada di dalam perut-perut burung hijau. Jadi awalnya Ibnu Mas'ud menjelaskan, tentunya Ibnu Mas'ud mendapatkan dari Rasulullah SAW bahwa ruh para syuhada berada di dalam perut-perut burung hijau. Memiliki sarang yang bergantungan di bawah arsh. Mereka berputar dalam surga sekendak burung-burung tersebut lalu kembali dari ke sarangnya Lantas Rabb mereka melihat dan bersabda. Lantas Allah berfirman, adakah kalian menginginkan sesuatu nikmat yang lain? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bebas berkeliling dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala mengulang pertanyaan tersebut tiga kali. Dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang serupa. Dan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa lepas dari pertanyaan Allah, maka mereka menjawab, wahai Rabb kami, kami ingin agar engkau berkenan mengembalikan roh kami ke dalam jasad kami agar kami terbunuh di jalan engkau sekali lagi ketika Allah tidak mendapati dari mereka sesuatu yang dibutuhkan maka Allah membiarkan mereka dalam surga ini hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi Berarti orang yang mati syahid itu rohnya itu berada di kindil di lentera berada dalam surga dan diberikan kebebasan mereka untuk berjalan di surga roh-rohnya ini diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya yang ketiga belas bahwa orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang ini ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan ini bahwa orang yang mati syahid seluruh dosanya diampunkan oleh Allah kecuali hutang. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan orang yang mati syahid dosanya semuanya kecuali utang. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan ada beberapa hadis lain bahwa orang-orang yang berjihad itu diampunkan dosanya oleh Allah kecuali utang. Pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang jihad dan juga tentang iman bahwa iman dan jihad merupakan amal yang paling utama. Lalu ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين fa inna Jibril alaihi salam qala dzalik ada seorang bertanya wahai Rasulullah bagaimana menurut engkau jika aku gugur di jalan Allah apakah dosa-dosaku itu akan dihapuskan oleh Allah Rasulullah SAW menjawab, "Iya asalkan engkau gugur jalan Allah sedangkan engkau sabar dan mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa yang engkau katakan tadi?" Ia mengulanginya, "Bagaimana engkau jika aku gugur jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan terhapus?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, artinya dosa-dosamu akan terhapus." Asalkan engkau gugur di jalan Allah, sedangkan engkau sabar dan mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan mengharapkan pahala, eh, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri kecuali utang. Ada semua dosa kamu akan dihapuskan kecuali utang. Karena begitulah malaikat Jibril menyampaikan kepadaku tadi. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan Baihaqi. Dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Jahash, ia berkata, pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan jenazah. Beliau menengadahkan kepa kepalanya ke langit. Kemudian menepukkan dahi beliau dengan telapak tangan seraya bersabda, "Subhanallah, madza nuzila min at-tashdid?" فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألت يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل قال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه Jadi Rasulullah menguburkan jenazah, setelah menguburkan Rasulullah mengatakan, "Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan." Kami diam saja. Namun sungguhnya kami terkejut. Keesokan harinya aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ancaman berat apakah yang turun?" Beliau menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh dalam jihad fisabilillah kemudian dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi kemudian dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi sementara ia mempunyai utang maka ia tidak akan masuk surga hingga ia melunasi utangnya. jihad yang Allah mati syahid dihidupkan oleh Allah perang lagi mati syahid lagi sampai tiga kali sekali aja itu akan menghapuskan dosa. Tapi karena dia ada utang, tidak masuk surga. Kata Rasulullah dengan kalimat kata Rasulullah SAW, "Ma dakhal jannata hatta yuqda anhu Tidak masuk surga dia sampai dia membayarkan hutangnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dalam syarh sunnah hadis ini disahihkan oleh Al Hakim dan disepakati oleh Imam Az Zahabi dihasankan oleh Syekh al bani dalam Sunan An Nasa'i Kemudian hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin As. Rasul bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain." Orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali utang. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Begitu juga hadis dari Samurah yang berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW menguburkan jenazah." Beliau bersabda, "Ahuna min bani fulan ahadun?" Salasan faqala rajulun faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma manaka fil marrataini al-ulayaini alla takuna ajabtani?" ama ini lam unawih bika illa bi khairin inna fulan li rajulin minhum mata ma'suran bidainihi adakah seorang dari Bani Fulan di sini artinya di pemakaman ini beliau mengulanginya tiga kali lalu berdiri seorang laki-laki Rasulullah berkata kepadanya apa yang menghalangi kamu untuk menjawab seruanku pada kali yang pertama dan kedua adapun aku tidak menyebutkan suatu kepadamu melainkan kebaikan Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya fulan seorang laki-laki dari kalangan mereka yang sudah mati tertahuan dia. Tertahan karena utangnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud An-Nasai dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, Ahmad dan Baihaqi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda la tuhiffu la la tukhifu anfusakum ba'da amniha qalu wa ma ya Rasulullah qala ad-dain kata Rasulullah SAW la tukhifu anfusakum ba'da amniha janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan mereka bertanya bagaimana Rasulullah beliau menjawab yaitu dengan utang Jadi hadis tentang masalah ini banyak dan diantaranya hadis yang sudah antum pernah dengar ya. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Hibban yaitu tentang seorang yang meninggal dunia kemudian dibawa kepada Nabi SAW supaya Nabi menyelatkan sahabat-sahabat memandikan, mengkafankan, kemudian dibawa di musalla. Arti musalla itu tempat yang biasa Nabi sholatkan jenazah, bukan dalam masjid, di luar masjid. Yang biasa Nabi juga sholat id di Madinah itu. Setelah itu sahabat bilang Rasulullah sholatkan jenazah ini. Yang pertama kali Nabi tanya, apakah jenazah ini punya utang? Kata sahabat punya Rasulullah dua dinar. Utangnya dua dinar. Kata Rasulullah, mundur Rasulullah, saya nggak mau sholatkan. Cuma dua dinar, nggak mau sholatkan. Lantas maju Abu Qatadah ya Rasulullah, utangnya saya yang bayar, saya yang tanggung dan saya yang bayar. Betul engkau akan bayar? Betul ya Rasulullah. Terus Rasulullah tanya supaya betul-betul dia mau bayarkan, baru Rasul mau sholatkan. Ini menunjukkan bahwa masalah utang ini masalah besar, masalah berat. Dan setelah Rasulullah menyolatkan, kemudian jenazah dikuburkan, berapa hari kemudian lagi Rasulullah bertanya kepada Abu Qatada, bagaimana dengan dua dinar itu? Kamu sudah bayarkan belum? Abu Qatada menjawab, sudah ya Rasulullah. Qad qadaituha. Kata Rasulullah, al-an baradat ali jildu. Sekarang barulah dingin kulitnya. Dan hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi masalah utang ini masalah besar. Jadi orang yang mati syahid itu dia nggak bisa masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Kalau hutangnya belum dibayarkan, maka dia harus membayar dengan amal-amal soleh dia. Jadi amal-amal soleh dia yang dilakukan di dunia ini, dia harus bayar kepada orang-orang yang pernah dia berhutang. Jadi di, di akhirat nggak ada lagi rupiah, dolar, real nggak ada. Dibayar dengan kebaikan dan kejelekan. Al hasanat wasyiat. Bahkan ada di antara mereka yang muflis, yang bangkrut, pailit. Dia bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tapi dia juga pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memukul orang, pernah menumpahkan darah, maka dibayarkan semua dengan kebaikannya, tapi kebaikannya habis sedangkan dosanya masih banyak. Akhirnya dosa-dosa orang dizolimi itu dikembalikan kepada orang yang menzoliminya, kemudian orang itu diseret dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang dikatakan orang yang muflis, yang bangkrut. Jadi kita harus hati-hati. Masalah utang ini bukan masalah kecil masalah besar yang akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat karena berkaitan dengan hak anak Adam. Kita lanjutkan. Ini, sebagian keutamaan saya sebutkan cuma 13, sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang gede, tujuan disyaratkan jihad. Jadi jihad ini tujuannya apa? Apakah disyaratkan jihad sekedar untuk membunuh orang kafir atau jihad ini sekedar bagaimana supaya orang kafir itu mati? Atau apa tujuan jihad? Harus jelas. Jadi tujuan jihad itu apa? Jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi. Bukan sekedar membunuh orang kafir, bukan. Allah Al-Aziz berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala adh-dhalimin dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim tujuan dari perang itu agar tidak ada fitnah. Maksudnya fitnah di sini itu syirik. Yang dimaksud fitnah itu syirik. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah, beliau berkata, "Perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala tidak ada kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain sehingga ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini dalam tafsir At-Tabari. Jadi tujuan disyaratkan jihad akar agar hilang fitnah itu yaitu kesyirikan, kekufuran dan agama Allah ini tegak di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Umir an uqatilan nasa hatta yashadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak dibenarkan hanya Allah. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberi dengan benar hanya Allah. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar Abu Abdullah Al-Qurtubi berkata, ayat di atas dan juga hadis di atas menunjukkan bahwa sebab terjadinya perang yaitu kekufuran. Ya terjadinya perang itu dengan sebab adanya kekufuran, adanya kemusyrikan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk perang dan juga Rasul diperintahkan oleh Allah untuk perang agar manusia ini Mas, Bahkan maksud ini betul-betul mereka masuk dalam Islam. Makanya dalam perang itu sebelum orang berperang itu dakwakan dulu dalam Islam sebelum mulai peperangan didakwakan dulu diajak dulu orang-orang kafir untuk masuk Islam kalau mereka tidak mau masuk Islam maka dijelaskan kepada mereka bahwa mereka harus membayar jizya. Arti jizyah itu pajak kepada pemerintah Islam. Kalau mereka tidak mau juga baru diperangi. Jadi yang pertama dakwahkan dulu. Yang kedua tawarkan mereka untuk bayar pajak. Yang ketiga kalau nggak mau juga mereka diperangi. Ini berdasarkan hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tujuan perang itu agar mereka ma masuk ke dalam Islam. Jadi kita ajak dulu mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi bukan sekedar terbunuhnya mereka, bukan. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah kata beliau maksud dan tujuan dari perang yang Allah bukanlah sekedar menumpahkan darah orang kafir dan mengambil harta mereka. Akan tetapi tujuan perang itu agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan dan mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan dan lain-lain yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah yaitu syirik. Jadi apabila fitnah kemusyrikan itu hilang, Tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan tidak lagi perang. Jadi tujuan dari jihad itu supaya tegak agama ini dan tidak lagi kesyirikan. Nah, kebanyakan orang itu melakukan perang itu bukan tujuan itu. Yang pertama tujuannya supaya terbunuh orang kafir yang kedua untuk mendapatkan gonima harta rampasan perang. Dan itu nggak dimaksud. Jadi perang itu tujuannya agar agama ini tegak dan tidak lagi terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama tentang tujuan disyariatkannya jihad. Bab ini penting, pemahaman ini sangat penting Ya, tujuan jihad itu apa? Tapi kalau kita lihat dari sebagian orang yang mereka mengatakan jihad padahal bukan jihad ya. Pembunuhan, pengeboman di tempat-tempat orang kafir padahal mereka bukan dalam kondisi perang. Ini nggak dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan juga mereka melakukan bunuh diri dengan bom bunuh diri. Ini bukan bukan jihad, sama sekali bukan jihad. Pertujuan tujuan dari jihad itu agar tegak agama Islam. Agama Islam nggak tegak, kemudian juga mereka terbunuh dan juga nama Islam jelek dengan cara seperti itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menyebutkan tujuan jihad adalah agar kalimat Allah tinggi dan agar agama semuanya ini milik Allah dan agar agama Allah ini tegak di muka bumi di dalam majmu fatwa kemudian juga beliau menjelaskan dalam majmu fatwa juga di juz yang ke 35 kata beliau tujuan disyaratkan jihad agar manusia meyakini bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah tujuan jihad agar manusia tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah saja. Dia tidak salat melainkan hanya kepada Allah. Dia tidak sujud kepada selain Allah. Dia tidak puasa melainkan hanya kepada Allah. Dia tidak umrah dan haji kecuali ke bait Allah, Dan tidak boleh ada penyembelian kurban melainkan hanya karena Allah. tidak bernazar melainkan karena Allah, tidak bersumpah melainkan dengan nama Allah, tidak bertawakal melainkan hanya kepada Allah, tidak takut melainkan hanya kepada Allah, tidak bertakwa melainkan hanya kepada Allah, tidak ada yang mendatangkan semua kebaikan melainkan hanya kepada Allah, melainkan hanya Allah, tidak ada yang dapat menolak semua kejelekan melainkan hanya Allah, tidak ada yang menunjuki jalan yang lurus melainkan hanya Allah, tidak ada yang menolong kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kecukupan kepada mereka kecuali hanya Allah dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa mereka kecuali hanya Allah. Jadi Syekhul Islam menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan jihad agar tauhid ini tegak di muka bumi dan dinyahkan segala macam bentuk kesyirikan. Maka dirinci oleh beliau dalam majmu fatwa ini. Ya, tujuan jihad yaitu agar tegak tauhid di muka bumi dan juga tidak lagi kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi jihad disyariatkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Karena itu sebelum dimulai peperangan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk ke dalam Islam. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengutus pasukannya. Arti Rasulullah biasa ketika terjadi peperangan, terkadang Rasulullah ikut dalam peperangan itu, terkadang mengutus satu komandan dengan e, pasukannya ratusan atau beberapa batalion yang akan perang. Maka Rasul memberikan nasihat kepada mereka dengan takwa kepada Allah untuk berbuat kebajikan. Rasul nasihati mereka jangan membunuh anak kecil. Jangan mengambil harta rampasan perang belum dibagikan. Jangan khianat dengan perjanjian. Jangan membunuh orang dengan dicincang wala tumathilu. Kata Nabi la taghullu wala taqdiru wala kalau orang dibunuh, dibunuh, tapi dicincang, dipotong. Umpamanya kupingnya, telinganya, hidungnya, jari-jari tangan dipotong. Nggak boleh. Dicincang, nggak boleh. Artinya kalau bunuh, bunuh aja. Kemudian, wala taqtulu walidan, yang kamu bunuh anak kecil. Nggak boleh. Dan riwayat yang lain disebutkan tidak boleh membunuh perempuan. Tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Tidak boleh juga membunuh orang-orang yang sedang beribadah di gereja para pendeta, biarkan mereka ibadah. Kecuali kalau mereka ikut musyawarah dalam peperangan, maka bunuh mereka. Tapi kalau mereka tidak ikut sama sekali, mereka hanya ibadah aja, jangan dibunuh. Itu banyak. dinasihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika kamu menghadapi mereka, pertama kali kamu hadapi mereka, yaitu kamu dakwahkan dulu. La tuqatil qauman hatta tad'awahum kata Rasulullah. Janganlah kamu memerangi satu kaum sehingga kamu mengajak mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Jadi Nabi suruh mengajak mereka. Jadi belum memulai peperangan diajak dulu, didakwakan. Itu pertama kali. Jadi kata Nabi SAW, Eh, thumma da'uhum Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Hadisnya panjang. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah. Ya, tujuan peperangan itu agar agama Islam ini tegak. Jihad Bismillah ini tujuannya agar agama Islam tegak. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Kalau ada yang kurang jelas anda mau tanyakan silakan. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya dan Nah, saudaraku seiman seakidah. Demikian ikhwatal Islam sesi materi dari bahasan poin ke-72 dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk kaum muslimin dan muslimah Saudaraku Siman Sakidah, kami mohon maaf untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya dan pertanyaan yang kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan materi dan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Satu pertanyaan pembuka dari pendengar kita yang melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz terkait dengan masalah jihad. Pekan yang lalu saya mendapati sebuah penjelasan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan jihad pada fase Mekah karena lemahnya kaum muslimin saat itu. Apakah yang dimaksud dengan lemah yang dijelaskan di dalam syariat? Apakah lemah di sini dalam artian tidak berimbangnya kekuatan senjata kaum muslimin dengan orang-orang kafir? Sementara di dalam banyak riwayat Rasulullah berperang, melakukan jihad bersama para sahabat di berbagai peperangan di fase Madinah dalam kondisi lemah dan menghadapi berbagai kesulitan serta tidak seimbangnya personel dan persenjataan dengan pasukan orang-orang kafir. Bukankah semua ini menjadi bukti bahwa kemenangan jihad bukan dari sisi lemah tidaknya muslim tetapi karena ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dari hal ini Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Eh, tentang masalah fase peperangan dari artinya tahapan-tahapan jadi fase-fase jihad yang dilaksanakan Rasulullah SAW disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zalul Ma'ti di Khalibad begitu juga oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu Fatawa jihad Rasulullah SAW terbagi menjadi empat fase yang pertama fase menjauhkan diri dari peperangan dan fase ini berlangsung paling lama Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alam tara ila ladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salawatu zaka zakah falamma kutiba al kitalu Iza fariqum minhum ansa khashyatillah wa ashadda khashyah Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah tahan kamu dari perang. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, ketika mereka diwajibkan berperang tiba-tiba sebagian mereka yaitu golongan munafik takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah bahkan lebih takut daripada itu dan selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 77 Kemudian fase yang kedua, fase saat diizinkan perang tanpa adanya perintah untuk itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39. Udzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Dan ini ayat yang pertama turun yang berkaitan dengan perang. Ya, diizinkan jadi maksudnya diizinkan berperang tanpa adanya perintah untuk itu. Yang ketiga, fase memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan mencegah dari selain mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." dan perangilah di, di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu tetapi jangan melampaui batas sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas yang keempat memerangi setiap orang kafir sampai mereka masuk dalam Islam Jadi Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29 qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala ما ma الله ورسوله wa rasuluhu wala الحق dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadu wa musaghirun Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka tidak beragama dan agama yang benar yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan dalam keadaan tunduk Antum perhatikan di sini bahwa tingkatan jihad ini ada empat fase. Yang paling lama itu tidak berperang, meskipun dizolimi, dibunuh, diusir, disakiti dan yang lainnya ketika Nabi di Mekah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. 13 tahun. Kemudian setelah ke Madinah 2 tahun. Belum ada perang. 15 tahun. Setelah itu baru disyaratkan jihad. arti masa sabar dalam kondisi lemah itu lemah, lemah dalam masalah keimanan karena sebagian sedikit jumlahnya, sedikit juga persiapannya dan yang lainnya. Jadi kalau orang sekarang mengatakan kita sekarang harus berperang, berperang dengan apa? Melawan orang-orang kafir. Jadi kondisi kita lihat kondisi ini kondisi lemah bukan hanya masalah masalah fisik aja, tapi kondisi lemah juga berkaitan dengan masalah iman. Karena umat Islam kondisinya sangat-sangat lemah kalau kita lihat sekarang ini. Disuruh kita sabar. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah Kenapa kita nggak memerangi Amerika, Inggris, Perancis dan lainnya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, apa yang kita miliki dan bagaimana kondisi umat yang ada yang mereka miliki senjata itu senjata yang luar biasa sedangkan yang kita miliki yaitu pisau dapur Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, gimana kita bisa melawan orang-orang kafir? Jadi kondisi umat yang pertama lemah imannya, yang kedua lemah dalam keadaan persiapan dan segala macam. Dan itu dibawakan oleh beliau dalam fatwa dan juga dalam kitab beliau Syarah Al-Mumti di juz yang ke-8 di awal-awal ketika berbicara soal masalah jihad. Nah, yang lain. Baik, jazakallah heran atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang dari telepon di 0218236543. Kami persilakan dan kami harap sesuai dengan materi dan bahasan yang Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Ya, halo. Naam. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu ke inti pertanyaannya, Bu. Ini pertanyaannya beda dari Mohon maaf, iya. Mohon maaf, Bu. Kami harap sesuai dengan materi dan bahasan terlebih dahulu agar lebih terfokus pada materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas interaksi Ibu. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari uh, Bapak atau Ibu Sita di Singkawang, Kalimantan Barat yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz nanti di Padang Mahsyar ada tiga golongan orang yang beramal Tetapi Allah menganggap mereka sebagai pendusta Salah satunya adalah mereka yang melakukan jihad Ya jadi pertanyaan mengapa mereka dianggap pendusta Mohon penjelasan eh, dari Al-Ustaz Jazakallah khairan Tapi Allah katakan mereka dusta. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada tiga golongan yang nanti di padang mahsyar yang mereka ini melakukan amal saleh di dunianya kemudian Allah tanya dan Allah dustakan pertanyaannya tadi ya kenapa demikian ya hadisnya sahih kata Nabi yang pertama kali Allah panaskan neraka untuk tiga orang yang pertama yaitu orang yang menuntut ilmu yang membaca Al-Quran Allah tanya pada hari kiamat engkau menuntut ilmu engkau membaca Al-Quran untuk apa? kata orang itu saya menuntut ilmu saya baca Quran karena engkau ya Allah kata Allah dusta dusta. Karena apa? Karena nuntut ilmu bukan karena Allah. Dia baca Al-Quran bukan karena Allah. Tapi ingin dikatakan bahwa dia orang yang alim, dikatakan bahwa dia seorang kori yang bagus bacaannya. Jadi bukan karena Allah. Itu yang pertama. Kalau katakan dusta karena amalnya dia, dia bukan karena Allah. Dia ingin jadi orang yang terkenal. Ria, ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Jihad bisa bila amal soleh. Allah tanya engkau berjihad karena karena apa? Karena engkau ya Allah bohong kata Allah, dusta. Engkau berjihad bukan karena aku, tapi supaya dikatakan engkau pemberani. Jadi orang yang berjihad supaya dikatakan sebagai pahlawan, pemberani. Kan banyak orang yang cerita berkisah tentang jihadnya dia. Oh, dia orang yang pemberani dan yang lainnya atau dia juga ingin mengharapkan harta atau yang lain maka Allah katakan dusta jadi bukan karena Allah dia berjihad bukan di jalan Allah yang ketiga yang ketiga yaitu orang yang bersedekah berinfak dia banyak sedekahnya dan infaknya kepada orang-orang Allah tanya engkau sedekah karena apa? Karena engkau ya Allah bohong kata Allah. Engkau sedekah, engkau infak bukan karena Allah tapi untuk dikatakan bahwa engkau ada orang yang baik, orang yang dermawan. Bukan karena Allah. Jadi semua dikatakan oleh Allah bahwa ini dusta. Jadi semua amal ini harus kita lakukan ikhlas karena Allah teman-teman. Ini paling penting. Dasar diterimanya amal itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua yaitu ittiba mengikuti contoh Rasulullah SAW dengan dasar beberapa ayat dan hadis Nabi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada di akhir surah al-kahfi ayat 110 jadi barang siapa yang ingin ber, mengharapkan berjumpa dengan Allah dia beramal soleh sesuai dengan sunnah Rasulullah ittiba dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan suatu pun juga yaitu harus ikhlas dua syarat ini ikhlas dan itiba ya silakan yang lain Baik, jazakallah kelahiran sudah atas jawabannya. Kita angkat dari penelpon yang pertama kita coba sapa. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Ya, Halo, silakan Pak. Baik, terputus sepertinya. Kami Halo, halo, halo, halo. Ya, silakan Pak. Dari mana Bapak? Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Dari mana? Silakan ke inti pertanyaannya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Abu Andi dari Ciganjur. Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak. Ya, ini Ustaz, uh, eh, Anda mau nanya itu tentang masalah jihad, Ustaz sedangkan kita hmm, disuruh di, uh, mendakwahi kaum muslimin eh orang-orang kafir iya. baru kita uh, dia sudah tidak mau dinasihati didakwahi dan baru diperangi sedangkan anak mau tanya itu bagaimana tentang hukum yang berjalan ini Ustaz sedangkan itu hukum bukan menggunakan hukum Allah Ustaz bagaimana kita mau menjalani dakwah sedangkan hukum yang dijalani kan bukan hukum secara syari dari Allah Ustaz. Itu aja anak mau tanya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan. Enggak ada larangan. Dan kita berhak untuk mengajak yang demikian. Kita enggak memaksa, tapi kita mengajak. Banyak sekali orang-orang juga di daerah-daerah yang memang nggak ngerti apa-apa, sama sekali nggak ngerti yang kita bisa mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan ada teman-teman yang di Kalimantan itu mengajak orang-orang Dayak yang nggak ngerti dia bagaimana cara beragama. Setelah dijelaskan tentang syahadat Islam, masuk Islam mereka. Puluhan yang masuk Islam. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, masih banyak lagi jutaan orang-orang yang belum paham tentang agama Islam ini. Kita dakwakan Makanya antum yang bertanya belajar dan juga para dai juga banyak kesempatan untuk mendakwakan kaum muslimin. Dan kita juga bersyukur dengan adanya Radio Roja ini dan TV Roja. Banyak juga orang-orang yang melihat dan mengambil manfaat dari Radio Roja ini. Yang tadi nggak ngerti agama, bahkan dia nggak jelas antara Islam dengan Kristen. Dengan kemudian dengarkan radio, dengan dengarkan dakwah, dia masuk Islam. Jadi manfaat. Makanya kita harus terus belajar dan juga dakwah ini harus dengan hikmah. Bukan dengan kekerasan sebab al aslu fid da'wati arifq lin. Asal dalam dakwah ini lemah lembut dan banyak manfaatnya dengan kita berdakwah yang hak ini ngajak orang kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf ini banyak orang-orang yang kemudian memahami Islam ini yang tadinya orang-orang menyembah kubur kemudian taubat mereka kepada Allah banyak lagi yang lain. Ya, manfaat dari dakwah yang hak ini. Dan kita nggak dilarang. Alhamdulillah kita tidak dilarang. Kalau di satu masjid tidak boleh, di masjid lain masih dibolehkan. Masih banyak kita diberikan kebebasan dalam berdakwah. Gunakan kesempatan ini dan minta tolong pada Allah agar manusia ini bisa mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Nah, yang lain. Baik, terima kasih Zakallah Kelahiran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dari telepon yang kedua, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, silahkan. Dari Abu Zahra di Bekasi. Silahkan Pak Abu Zahra. Ah, bagaimana Ustaz dengan kaum muslim, sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia yang memerangi kemaksiatan yang mereka mengatakan itu jihad dengan katakanlah dengan kekerasan atau anarkis. Gitu ya, aja. Terima kasih Pak Abu Zahra. Wa iyyakum. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Iya. Tentang uh, memerangi eh, tempat-tempat uh, maksiat berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa anil munkar. Yang bertanya dan juga semua yang hadir bisa lihat di poin yang ke-70 ya yang mendengar juga Radio Roja dan pemirsa TV bisa lihat di poin ke-70 Ahlus sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Poin yang ke-70. Jadi hukum ma'ruf dan mungkar itu adalah fardu kifayah. Kemudian pelakunya ada syaratnya. Yang pertama, dia berilmu. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. Yang keempat ada kemampuan dan kekuasaan. Yang kelima harus ikhlas. Dan ada yang ya, yang saya tidak sebutkan di sini bahwa menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar itu harus membawa kepada kemaslahatan. Membawa kepada kemaslahatan nggak boleh membawa kepada kemungkaran yang lebih besar nggak boleh dan hak al-amru bil ma'ruf wa mungkar pertama kali kepada ulama amri karena dia yang berkuasa untuk mencegah adanya kesyirikan, mencegah adanya kemaksiatan, mencegah adanya perbuatan bid'ah yang besar dan yang lainnya. Inilah yang pertama kali ulama amri yang tanggung jawab. Dan majelis ulama yang tanggung jawab Adapun pribadi-pribadi kita, kita bertanggung jawab untuk diri kita dan keluarga kita. Sebab kita diperintahkan Allah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. wa yang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi pengerusakan tempat-tempat maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang ini tidak mengikuti ketentuan syariat. Sebab saya sebutkan di sini amar ma'ruf menurut ketentuan syariat. Sebab dengan dibongkarnya sebagian tempat maksiat mereka akan membangun lagi yang lebih besar seperti yang terjadi di beberapa tempat seperti ada orang yang melihat kubur-kubur yang disembah kemudian kubur itu dibongkar karena semangatnya dia terhadap amar ma'ruf ini akhirnya dia dikerubuti oleh masyarakat kemudian kuburan yang dibongkar itu dibangun yang kepada yang lebih besar lagi yang lebih kokoh. Jadi bukannya maslahat, justru membawa apa? Kerusakan yang lebih besar. Dia di penjara, kemudian juga anaknya dan istrinya nggak mendapatkan nafkah, kemudian juga tempat kemungkaran eh, tempat maksa, tempat kemungkaran kesyirikan itu dibangun menjadi lebih besar lagi dan lebih kokoh lagi. Jadi nggak mendatangkan maslahat dalam Islam bahwa kita menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar harus mendatangkan maslahat yang lebih besar dan mengurangi mafsadah kerusakan. Kalau kita lihat sekarang ini justru bertambah kerusakan. Dan juga kalau diperhatikan lagi mana yang lebih penting bagi dia ketika dia akan melakukan satu perbuatan mencegah kemungkaran mana yang paling besar dilihat kesyirikan yang paling besar Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak sholat. Baru yang lainnya. Kalau kita lihat, sebagian juga yang melakukan demikian nggak sholat. Padahal sholat ini merupakan tiang agama. Sholat tiang agama. Dan yang pertama dihisab dari kiamat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan orang yang nggak sholat kafir. Bagaimana dia membongkar tempat kemungkaran itu? Dia sendiri harus melaksanakan sholat yang lima waktu dengan berjamaah dan yang lainnya. Kemudian juga kewajiban-kewajiban yang lain juga yang harus dia dilakukan. Wallahu alam. Baik, jazakallah khairan sudah atas jawabannya. Satu pertanyaan dari pesan lain, singkat. Nah, satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Umu Aisyah di e, Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan yang lalu saya sampaikan bahwa Eh, jihad bagi wanita adalah dengan berhaji dan umrah. Bagaimanakah hukum dari uh, mereka yang uh, kaum muslimah yang melaksanakan haji atau umrah tanpa mahram? Dan apakah ada batasan mahram bagi wanita muslimah? Apakah bagi mereka yang sudah uzur uh, boleh bagi mereka untuk melaksanakan haji ataupun umroh dengan uh, rombongan uh, orang lain dari kaum muslimin yang lain tanpa adanya mahram. Terima kasih Ustaz. Iya. Uh, pada pekan yang lalu saya bawakan yang terakhir antum lihat di halaman 554 bagi kaum wanita tidak ada jihad. Jihad mereka adalah haji dan umrah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Rasulullah SAW menjawab, iya kaum wanita wajib berjihad, jihad yang tidak ada peperangan dalamnya, yaitu ibadah haji dan umrah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jadi wanita jihadnya dengan haji dan umrah. Nah, haji dan umrah bagi wanita ini harus dengan mahram dengan mahram, artinya wajib dengan mahram. Jadi kalau dia tidak ada mahram, menurut penjelasan para ulama, tidak ada kewajiban dia untuk haji atau umrah. Karena syaratnya dia harus dengan mahram. Yang dimaksud dengan mahram adalah suaminya, bapaknya, anaknya yang laki-laki, kakaknya yang laki-laki, adiknya yang laki-laki, keponakan laki-laki, pamannya. Ini yang dikatakan mahram bagi wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, "La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin." Tidak halal bagi wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Maka di zaman Nabi SAW ketika Nabi akan menunaikan ibadah haji bersama istri-istri beliau dan juga dengan para sahabat. Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, saya sudah mendaftarkan diri untuk perang, untuk jihad. Sedangkan istri saya mau haji. Kata Nabi Alaihi Wasallam batalkan. Artinya batalkan perang kamu, batalkan jihad kamu, kamu antarkan istri kamu. Padahal pada saat itu aman. Dan juga haji bersama Rasulullah Bahkan tapi Rasulullah menyuruh si suami untuk membatalkan perangnya dan mengantarkan istrinya untuk haji. Jadi bagi wanita harus dengan mahram, wajib dengan mahram. Kalau seandainya terjadi si wanita ini berangkat juga umroh atau haji tanpa mahram, apakah sah haji dan umrohnya? Sah. Haji dan umrohnya sah, cuma dia berdosa. Dia berdosa dia berdosa tidak mengikuti ketentuan dari syariat harus dengan dengan mahram. Wallahu alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Kami angkat satu pertanyaan yang terakhir sepertinya kami ajukan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan lagi terkait uh, penjelasan Ustaz bahwa jihad harus didahului terlebih dahulu dengan dakwah. Mohon dalil dari hal ini karena ada sebagian kaum muslimin yang memandang bahwa hal ini merupakan diantara upaya untuk mengkerdirkan e, jihad itu sendiri karena sampai kapanpun dakwah dan jihad bisa berbarengan dilakukan mohon nasihat dan penjelasannya jazakallah khairan Ustaz Iya tadi saya bawakan hadisnya kalau yang bertanya itu mendengar Nabi yang bersabda hadis sahih Abdul Razak dalam Musannaf Kata Nabi SAW, La tuqatil qawman hatta tad'uwahum. Janganlah kamu merangi satu kaum sampai kamu mengajak mereka ke dalam Islam, mendakwakan mereka. Dan juga hadis Buraida bin Al-Husayb radhiyallahu an, Buraida Al-Aslami Buraida bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Itu panjang hadisnya. Kata Nabi SAW kepada komandan-komandan perang itu, kata Nabi SAW, "Thumma da'uhum ilal Islam." Kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Artinya pertama kali ketika kamu mau perang, ajak lu orang Islam. Kemudian setelah itu kalau mereka tidak mau masuk Islam, disuruh tawarkan kepada mereka untuk jizya, Bayar pajak. Fa inhum abau fasalhum al jizya. Kalau mereka enggan, enggak mau masuk Islam, maka jelaskan tentang wajibnya pajak. Kalau mereka nggak mau juga, fa'inhum abau fasta'in billah waqatilhum. Kalau mereka tidak mau juga untuk untuk bayar pajak, maka minta tolong pada Allah perangi mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk yang hadir untuk seluruh pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita di atas sunnah diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kita hidayah taufik untuk mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah SWT mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT karunia untuk berjihad di jalan Allah dan diberikan syahid di jalan Allah SWT وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوانا الحمد لله رب العالمين نعم